بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد kaum muslimin wal muslimat Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian Saudara-saudariku Yang saya cintai dan saya muliakan Rahimanillah wa iyakum Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa Mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian Di awal surat Al-Mulk Allah subhanahu wa ta'ala berfirman تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا Maha berkah Allah Di tangannya lah kekuasaan Dan dia maha mampu atas segala sesuatu Dialah yang menciptakan kehidupan dan kematian bagi kalian untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Jemaah sekalian, di dalam ayat yang mulia ini Allah Azza wa Jalla mengabarkan kepada kita dua hal penting. Yang pertama, memperkenalkan tentang dirinya yang kedua menjelaskan hakikat kehidupan kita yang pertama Allah Azza wa Jalla memperkenalkan dirinya di dalam ayat yang mulia ini bahwa dia adalah yang maha berkah Maha berkah itu artinya jemaah sekalian yang maha baik. Yang kebaikannya melimpah dan akan terus-menerus ada. Itu artinya keberkahan. Maka siapapun yang menginginkan keberkahan hendaklah dia harapkan dan dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah tegaskan juga, biyadihil mulk. Miliknya lah kekuasaan. Kekuasaan langit dan bumi. Kekuasaan seluruh makhluk adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berikan kekuasaan kepada siapa yang Dia kehendaki. Dengan kekuasaan yang terbatas dan Allah cabut kembali kekuasaan itu dari siapa yang Dia kehendaki. Dan kekuasaan Allah adalah kekuasaan yang meliputi segala sesuatu. Tidak ada yang mampu membatasinya. Beda dengan kekuasaan makhluk. Seorang presiden misalkan walaupun dia penguasa ternyata penguasaannya adalah penguasaan yang sangat terbatas. Dia tidak bebas melakukan sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Atau kita sebagai makhluk, sebagai manusia, mungkin menguasai rumah kita sendiri. Atau mobil kita, milik kita, kuasa kita. Tetapi, milik kita sendiri namun kita tidak boleh memperlakukan milik kita sesuai mau kita. Kita terikat dengan ketentuan-ketentuan hukum, dengan ketentuan syariat. Adapun kekuasaan Allah adalah yang maha kuasa, meliputi seluruh makhluknya, dan Allah melakukan sesuai yang dia kehendaki. Apa yang dia kehendaki terjadi, apa yang tidak dia kehendaki tidak mungkin terjadi. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan tidaklah kalian berkehendak itu akan terlaksana kecuali Allah Rabbul Alamin juga berkehendak. Kita berkehendak dan Allah berkehendak barulah terlaksana. Kalau Allah tidak menghendaki, maka tidak akan terlaksana apa yang kita inginkan. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, apa yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin terjadi. Seluruh yang terjadi di muka bumi ini adalah dengan izin Allah Azza wa Jalla. Tidak satu butir pasir pun yang bergerak tidak seuntai daun yang jatuh dari pohon kecuali dengan izin Allah apapun yang terjadi di muka bumi ini harus dengan izin Allah apabila Allah izinkan terjadi apabila Allah tidak izinkan tidak mungkin terjadi itulah jamaah sekalian kekuasaan Allah dan pada hari kiamat benar-benar Allah akan menunjukkan kepada kita kekuasaannya. Oleh karenanya, kita selalu diingatkan di dalam surat Al-Fatihah yang selalu kita baca, Maliki yaumiddin. Allah penguasa di hari pembalasan. Raja di hari kiamat. Kenapa jemaah sekalian? Dalam ayat ini hanya dikatakan Allah raja di hari kiamat. Bukankah Allah juga raja di hari ini? Iya, Allah raja di hari ini. Dan seterusnya. Tetapi dalam ayat ini hanya dikatakan Allah adalah raja di hari pembalasan. Kenapa jemaah sekalian? Untuk mengingatkan kita di hari pembalasan kelak Allah benar-benar akan menunjukkan kekuasaannya. Ketika itu tidak seorang makhluk pun yang bisa menunjukkan kekuasaannya seperti dulu ketika dia masih hidup di dunia. Bahkan wala yatakallamuna illa man adzina lahur rahman wa qala sawaba. Tidak ada yang bisa mengucapkan walau hanya sepatah kata kecuali yang telah diizinkan oleh Allah yang Maha Penyayang dan dia hanya bisa berucap perkataan yang baik. Kemudian di hari itu juga jemaah sekalian, Allah akan menggenggam bumi dan menggulung langit dengan tangannya seraya berkata, Anal Malik, Ainal Jabbarun, Ainal Mutakabbirun. Akulah raja, akulah penguasa yang sesungguhnya. Mana raja-raja dunia? Mana orang-orang yang suka menindas ketika di dunia? Mana orang-orang yang sombong? Sebagaimana juga Allah akan berfirman, "Limanil mulkul yaum?" Milik siapakah kekuasaan pada hari ini? Ketika itu jamaah sekalian, tidak satupun makhluk yang berani mengucapkan sepatah kata. Kemudian Allah sendiri yang menjawabnya, "Lillahil wahidil qahhar." Kekuasaan pada hari ini hanya milik Allah yang satu saja yang maha perkasa. Kemudian yang berikutnya jemaah sekalian Allah mengatakan wahwa ala kulli syai'in qadir dan dia maha mampu atas segala sesuatu. Apapun yang Allah kehendaki, maka Allah maha mampu untuk melakukannya. Lalu Allah mengabarkan kepada kita, dialah yang menciptakan kehidupan dan kematian bagi kita. Dia yang telah menciptakan kita, maka dia pula yang akan mematikan kita. Tidak ada satu makhluk pun, tidak ada seorang pun selain Allah yang pernah menciptakan manusia. Tidak pula akan sanggup mematikannya kecuali Allah Azza wa Jalla. Maka jemaah sekalian, di awal surat Al-Mulk ini Allah perkenalkan kepada kita beberapa sifatnya. Yang pertama dia adalah yang maha berkah, yang maha baik. Kemudian yang kedua, kekuasaan ada di tangannya. Kemudian yang ketiga, dia maha mampu melakukan segala sesuatu. Kemudian yang keempat, dialah yang menciptakan kehidupan dan kematian bagi kita. Kemudian setelah itu jamaah sekalian, Allah Azza wa Jalla menjelaskan kepada kita apa hikmah semua itu? Apa hikmahnya Allah menciptakan kehidupan dan kematian bagi kita? Kata Allah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalannya? Inilah jemaah sekalian hakikat kehidupan. Allah mengabarkan kepada kita di dalam ayat yang mulia ini kehidupan itu ternyata adalah ujian. Allah ciptakan kita, Allah berikan rezeki kepada kita, dan Allah terus-menerus mencurahkan kenikmatan kepada kita. Ternyata semua itu adalah sebagai ujian bagi kita. Ujian untuk apa jemaah sekalian? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian yang paling baik amalannya maka dialah yang akan lulus ujian siapa yang melakukan amalan yang baik dialah yang akan lulus ujian siapa yang melakukan amalan yang terbaik dialah yang nilai ujiannya yang paling tinggi inilah jemaah sekalian hakikat kehidupan kita Allah menguji kita agar kita melakukan amalan yang terbaik Perhatikanlah jemaah sekalian, Allah menginginkan kita melakukan amalan yang terbaik, bukan sekedar yang terbanyak. Jadi, jangan kita salah orientasi beramal yang penting banyak. Ini salah orientasinya, salah tujuannya. Namun beramal itu yang pertama adalah dilihat kualitasnya, bukan dari segi kuantitasnya. Bahkan bisa jadi amalan kita banyak, kelihatan besar, kelihatannya pengorbanan kita sudah sangat besar, tapi di sisi Allah tidak bernilai sama sekali. Tidak ada pahalanya. Dan bahkan hanya mendapatkan dosa. Ini jemaah sekalian yang perlu kita waspadai. Atau amalannya kelihatannya banyak tapi pahalanya sedikit. Sebaliknya jemaah sekalian, amalan yang kelihatannya sedikit, pengorbanan pengorbanannya secara kuantitas kelihatannya sedikit, tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala pahalanya sangat besar. Dan bisa jadi dengan sebab amalan itulah Allah memberikan rahmat kepadanya kemudian memasukkan dia ke dalam surga. Kalau begitu jemaah sekalian, apa yang dimaksud dengan amalan yang terbaik? Maka Al-Imam Abu Ali Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu taala telah menjelaskan sebagaimana banyak dinukil oleh ulama ahli tafsir Imam Abu Ali Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu taala menjelaskan yang dimaksud dengan ahsanu amala amalan yang terbaik adalah akhlasuhu wa aswabuhu amalan yang paling ikhlas dan amalan yang paling benar. Ini yang dimaksud dengan amalan yang terbaik. Maka murid-murid beliau bertanya, "Ya Abu Ali, wa ma akhlasuhu wa aswabuhu?" Wahai Abu Ali, apa sih yang dimaksud dengan amalan yang paling ikhlas dan amalan yang paling benar? Maka jemaah sekalian, mari kita perhatikan ucapan beliau. Beliau menerangkan, "Innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yukbal. Sesungguhnya amalan itu kalau dia sudah ikhlas tetapi belum benar maka tidak akan diterima. Wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yukbal. Demikian pula sebaliknya, kalau sudah benar namun belum ikhlas juga tidak akan diterima hatta yakuna khalisan sawaban sampai amalan itu menjadi ikhlas dan benar. Jadi jemaah sekalian, ikhlas dan benar inilah amalan yang terbaik. Lalu apa yang dimaksud dengan amalan ikhlas dan amalan yang benar? Kata beliau rahimahullah, wal khalis ma kana lillahi azza wa jalla was sawab makana ala sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan amalan yang ikhlas adalah amalan yang dilakukan dengan niat semata-mata karena Allah Azza wa Jalla dan amalan yang benar adalah yang dilakukan sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jamaah sekalian, inilah tujuan kita diciptakan untuk beramal dengan memenuhi dua syarat. Pertama kita lakukan ikhlas karena Allah, yang kedua mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, bagaimana kalau kita beramal tidak memenuhi dua syarat ini atau satu dari dua syarat ini? Jawabannya jemaah sekalian, amalan kita tertolak bukan hanya tertolak kita pun akan mendapatkan dosa yang sangat besar. Jadi subhanallah, ada orang beramal, dia pikir sudah mau mendapatkan pahala, justru mendapatkan dosa yang sangat besar. Kenapa? Karena dia tidak memenuhi satu dari dua syarat ini. Syarat yang pertama adalah ikhlas. Dia lakukan karena Allah. Kalau dia tidak ikhlas, Misalkan dia beramal, dia pingin beribadah kepada Allah, tetapi bersamaan dengan itu juga dia pingin dipuji. Maka jemaah sekalian berarti dia tidak ikhlas. Itulah yang disebut dengan ria. Ria ini adalah salah satu jenis kesyirikan. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad Rasulullah SAW pernah memperingatkan para sahabat beliau, "Akhwafu ma akhwafu alaikum syirkul asgar." Fasu'ila anhu faqala riya. Kata Nabi SAW, yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Maka Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, apa itu syirik kecil?" Itulah riya. Kemudian Rasulullah SAW menceritakan Kelak pada hari kiamat, orang yang rajin beribadah ketika di dunia, tapi sayang dia juga ketika beribadah pingin dipuji orang. Dia sholat, pingin disebut orang soleh, pingin dipuji orang, pingin dimuliakan. Dia pergi haji supaya pulang bisa dipanggil Pak Haji atau Bu Haji. Demikian seterusnya. Ada sesuatu dalam niatnya yang lain selain dari mencari keridhaan Allah. Maka jemaah sekalian pada hari kiamat bagaimana nasibnya? Maka dia akan membawa pahalanya ketika menghadap Allah, dia membawa amalannya, solatnya, zakatnya, puasanya dan ibadah-ibadah yang lain. Tetapi apa yang terjadi jemaah sekalian? Tatkala dia mengharapkan balasan dari Allah, dia malah diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Idhabu ilal ladina kuntum turauna fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jaza." Pergi kalian, temui orang-orang yang dulu kalian perlihatkan amalan kalian ketika di dunia, maka mintalah balasan dari mereka. Tentunya mereka tidak akan mendapatkan apa-apa jemaah sekalian. Jadi hadis ini memberi peringatan keras kepada kita Ria dalam beribadah itu termasuk kategori kesyirikan. Yang Nabi SAW mengatakan, ini adalah syirik yang paling aku takuti menimpa kalian. Yaitu syirik kecil, namanya ria. Sama dengan itu adalah sum'ah. Kalau ria artinya diperlihatkan, sum'ah artinya diperdengarkan. Supaya kemudian mendapatkan pujian. Maka Nabi SAW mengatakan, ini termasuk kategori syirik walaupun syirik kecil. Tapi jemaah sekalian, syirik kecil itu adalah dosa terbesar setelah syirik besar. Jadi hati-hati. Bukan berarti syirik kecil kemudian dosanya ringan, tidak jemaah sekalian. Syirik kecil adalah dosa terbesar setelah syirik besar. Bahkan bisa jadi syirik kecil ini menjadi syirik besar. Kapan itu? Ketika seseorang dalam beribadahnya dia niat semata-mata ingin dipuji orang. Tidak ada niatnya sedikit pun untuk beribadah kepada Allah, mengharapkan balasan dari Allah tidak. Lebih mendominasi dalam niatnya adalah pingin dipuji orang. Namun hal ini hampir-hampir tidak terjadi pada seorang muslim. Ini hanya terjadi pada orang-orang munafik. Seperti yang Allah kabarkan dalam Al-Quran wa idza qamu ila salati qamu kusala yuraunan nasa wala yadhkuruna Allah illa qalila. Orang-orang munafik itu kalau mereka berdiri untuk salat, mereka berdiri malas-malasan. Mereka sekedar ingin memperlihatkan salatnya kepada manusia dan mereka tidak mengingat Allah dalam salatnya tersebut kecuali sedikit. Artinya apa? Tidak khusyuk. Dia nggak sungguh-sungguh mau beribadah. Makanya Nabi SAW pernah mengabarkan Afqalus salawati alal munafikin Salatul isya wa salatul fajar. Salat yang paling berat bagi orang-orang munafik Itu salat isya dan salat subuh Kenapa jemaah sekalian? Karena di waktu itu Di masa Nabi SAW Orang sudah nggak kelihatan nggak ada penerangan nggak ada listrik di masa itu Salat subuh dan salat Isya sudah gelap, makanya berat mereka melakukan sebab tidak ada yang menyaksikan. Jadi jemaah sekalian, inilah pentingnya ikhlas agar kita selamat dari dua bentuk kesyirikan. Namanya syirik dalam hati. Syirik yang tersembunyi yaitu riak syirik kecil dan syirik besar seperti syiriknya orang-orang munafik yang disebut dengan arya ul mahad, yang murni. Betul-betul dia beribadah untuk dipuji orang. Demikian pula orang yang berkeinginan dalam ibadahnya itu untuk mendapatkan balasan dunia. Walaupun di sini jamaah sekalian, orang yang mengharapkan balasan dunia, balasan dunia yang saya maksudkan di sini adalah seperti dia mendapatkan harta ataupun nikmat dunia yang lain bukan sekedar pujian maka ini juga merupakan niat yang rusak niat yang rusak kalau semata-mata dia meniatkan karena itu jadi seorang yang beribadah kepada Allah semata-mata dia niatkan supaya dia mendapatkan balasan di dunia ini juga niat yang salah tapi kalau misalkan seseorang berniat untuk mendapatkan balasan di akhirat, bersamaan dengan itu dia juga pingin dapat balasan di dunia, maka itu boleh. Walaupun kurang afdol. Yang afdol adalah dia niatkan dalam hatinya semata-mata mendapatkan balasan di akhirat. Kenapa boleh jamaah sekalian? Sebab ada sejumlah ayat dan hadis yang memotivasi kita untuk beramal soleh dengan balasan di dunia. Contohnya dalam surat At-Talaq Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar baginya dan dia akan diberikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Maka ayat ini memotivasi kita untuk bertakwa dengan dua balasan di dunia. Pertama jalan keluar dari setiap masalah. Ini jemaah sekalian termasuk prinsip kehidupan yang harus kita pegang. Jalan keluar setiap masalah adalah ketakwaan. Kemudian yang kedua, Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Maka, misalkan kita beribadah, kita niat karena Allah, pingin mendapatkan balasan di akhirat, kita juga niat pingin urusan kita dimudahkan di dunia, itu boleh. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "Dawau mardakum bisadaqah." Obatilah orang-orang sakit kalian dengan sedekah. Ya mas sekalian sedekah ini obat. Padahal sedekah itu ibadah. Maka ketika kita bersedekah, pertama sekali niatkan untuk mendapatkan pahala di akhirat kelak. Jangan lagi harapkan di dunia. Namun boleh kita sertakan niat yang lain. Misalkan supaya orang tua kita sembuh. Boleh, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda demikian, obatilah orang-orang sakit kalian dengan sedekah. Contoh lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "Man sarrahu ayyub satalahu fi fi rizqihi wa an yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Siapa yang ingin rizkinya dilapangkan dan umurnya dipanjangkan, hendaklah dia menyambung hubungan kekeluargaan. Apa artinya jemaah sekalian? Misalnya kalau ada keluarga kita, maka kita berikan bantuan, kita berikan pertolongan, dan kalau ada yang memutuskan kekeluargaan kita sambung kembali. Maka siapa yang melakukan ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dia akan dipanjangkan umurnya dan rizkinya akan lebih dilapangkan. Hubungan kekeluargaan benar-benar dimotivasi dalam Islam untuk dijaga. Tetapi niat pertama sekali kita adalah mendapatkan balasan di akhirat. Kalau kita sertakan niat mendapatkan balasan di dunia, maka itu boleh. Berbeda dengan riak, pingin dipuji, itu sama sekali tidak boleh. Itu bisa jadi syirik syirik kecil dan bisa jadi syirik besar seperti riaknya orang-orang munafik. Jemaah sekalian, apa akibatnya kalau ibadah kita ada tercampur dengan riak? Akibatnya adalah ibadah kita tertolak. Tidak akan diterima oleh Allah dan tidak akan mendapatkan balasannya tidak sah dan tidak akan mendapatkan pahala di akhirat justru malah mendapatkan dosa termasuk dosa terbesar karena termasuk kategori kesyirikan jadi di sini kita memetik pelajaran betapa pentingnya kita memurnikan ibadah kita memurnikan niat kita hanya kepada Allah dan hanya karena Allah serta membersihkan dari diri kita, dari hati kita, dari niat kita berbagai macam bentuk kesyirikan. Termasuk kesyirikan di sini adalah orang yang niatnya tidak murni karena Allah, niatnya pingin dipuji orang, niatnya pingin mendapatkan kedudukan di tengah-tengah manusia. Maka jemaah sekalian, inilah prinsip penting di dalam beribadah. Tapi nggak cukup hanya ini. Ada sebagian orang mereka mengatakan yang penting kan niatnya baik. Nah, ini yang perlu kita luruskan jemaah sekalian. Dalam Islam itu nggak cukup niat yang baik, nggak cukup. Harus juga dengan cara yang benar. Sebab inilah dua syarat yang telah Allah tentukan. Cara yang benar itu seperti apa? Yaitu mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalau kita beribadah kemudian tidak mengikuti petunjuk beliau, walaupun kita ikhlas karena Allah, maka jemaah sekalian, amalan kita tidak akan diterima. Sebab itu sudah merupakan persyaratan yang telah Allah tentukan. Dan Rasulullah SAW, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa melakukan satu amalan tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Demikian pula sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Man ahdatha fi amrina hadha ma laisa minhu fahuwa raddun." Barang siapa menambah-nambah cara baru dalam agama kami ini, yang tidak kami berikan petunjuknya, contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amalan tersebut tertolak. Jadi jamaah sekalian, percuma saja walaupun kita ikhlas, namun kita melakukan amalan semau kita atau kita ikut-ikutan kepada siapa saja padahal tidak sesuai petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau sendiri telah menegaskan itu adalah amalan yang tertolak. Jadi jemaah sekalian, inilah dua syarat diterimanya amal ibadah, barulah amal ibadah kita akan menjadi amalan yang baik. Disinilah jemaah sekalian pentingnya menuntut ilmu agama. Kenapa? Karena kita tidak akan mungkin mengetahui seperti apa ikhlas itu tanpa kita mempelajari ilmu agama dan lebih-lebih lagi kita tidak mungkin mengetahui petunjuk-petunjuk Nabi Muhammad SAW di dalam beribadah tanpa kita mempelajari warisan beliau yang tertera di dalamnya petunjuk beliau. Jemaah sekalian, ada sebagian orang beribadah kepada Allah, dia pikir dia sudah ikhlas. Ternyata dia belum ikhlas. Contohnya, orang yang beribadah kepada Allah, Misalkan dia mau datang ke masjid. Dia mau datang ke masjid. Ternyata di tengah perjalanan dia balik lagi pulang ke rumah. Kenapa jemaah sekalian? Karena katanya dia takut dipuji orang. Iya. Takut riak, takut dipuji orang. Padahal dia seorang laki-laki. Yang laki-laki itu sepatutnya sholat di masjid. Sampai-sampai ada seorang sahabat yang buta, sahabat yang bernama Abdullah bin Umi Maktum radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang buta. Minta keringanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, saya ini buta, penuntunku tidak selalu menemaniku ke masjid. Rumah saya juga jauh dari masjid dan kadang ada hewan buas di jalan. Bolehkah saya sholat di rumah? Sebelumnya Nabi SAW sudah mengatakan, iya boleh. Ternyata setelah dia pergi, Nabi panggil lagi kamu dengar azan enggak? Dikatakan iya dengar. Kalau begitu kata Nabi SAW, ajib. Kamu harus memenuhi panggilan azan tersebut. Karena kalau dia mendengar azan berarti jaraknya sebenarnya enggak terlalu jauh. Sebab azan dulu kan enggak pakai mic. Jadi enggak terlalu jauh, masih bisa dijangkau. Padahal beliau adalah orang yang buta. Tetap diwajibkan oleh Nabi SAW untuk memenuhi panggilan azan. Nah, ada seorang laki-laki sudah keluar dari rumah, tiba-tiba di dalam hatinya dia berkata, kalau saya teruskan ini, nanti saya riak, nanti saya dipuji orang. Lebih baik saya pulang sholat di rumah. Iya. Maka jemaah sekalian, ini ikhlas yang salah. Kenapa? Karena dia meninggalkan kewajibannya sebagai seorang laki-laki untuk sholat berjamaah di masjid. Yang seharusnya dia lakukan adalah luruskan kembali niatnya dan jaga niatnya. Ini yang harus kita lakukan jamaah sekalian. Terus-menerus menjaga niat kita. Kapan kita jaga? Sebelum beribadah. Kita tanyakan kepada diri kita dua pertanyaan. Setiap ibadah tanyakan kepada diri kita dua pertanyaan. Pertama, karena siapa saya beribadah? Kalau kita sudah luruskan niat kita beribadah karena Allah, silahkan ibadah. Kalau kita dapati, wah saya karena kayaknya pingin dipuji orang nih. Luruskan kembali. Kemudian ibadah. Jangan kita tinggalkan. Salah. Kalau kita, sudahlah saya nggak jadi beramal. Ternyata saya masih pingin dipuji. Itu salah. Itu termasuk permainan setan. Iya. Kecuali ibadah sunnah. Misalkan ibadah sunnah kita mau lakukan di masjid, kita takut dipuji. Kemudian kita lakukan di rumah, maka itu bagus. Kenapa? Karena sholat sunnah lebih afdol di rumah. Tapi kalau sholat wajib, atau yang seharusnya dilihat orang, maka kita harus luruskan niat kita. Jangan sampai tertipu oleh syaitan seakan-akan kita ikhlas padahal tidak. Iya. Yeah. Kemudian jemaah sekalian, pertanyaan yang kedua. Sebelum kita mulai beribadah, tanyakan kepada diri kita, dengan cara apa saya melakukan ibadah? Kalau kita sudah mengetahui cara yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerjakan. Kalau tidak, jangan kerjakan. Makanya ulama mengatakan ibadah itu pada asalnya hukumnya haram. Itu ibadah. Beda dengan masalah duniawi. Masalah duniawi itu pada dasarnya hukumnya boleh. Ibadah pada dasarnya hukumnya haram kecuali ada dalil, ada petunjuk dari Nabi Muhammad SAW, baik yang tertera dalam Al-Qur'an dan sunnah yang memerintahkan kita untuk mengerjakannya baru boleh kita kerjakan. Dan itulah jamaah sekalian, misi diutusnya Rasul bukan sekedar memberitahukan kita wajib ibadah tapi juga mengajarkan cara kita beribadah. Namun sungguh aneh jemaah sekalian, sebagian orang lebih senang mengikuti cara ibadah selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal kalau dia belajar semua petunjuk-petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu dia mau berusaha untuk mempraktekkan semuanya, mungkin dia nggak sanggup. Mungkin dia nggak sanggup karena sudah cukup banyak untuk dia amalkan. Tapi kenapa? Yang diajarkan oleh Nabi banyak orang tinggalkan. Yang tidak beliau ajarkan justru itu yang mereka lakukan. Ini yang kita sayangkan. Yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW masih banyak belum mereka kerjakan. Yang tidak beliau ajarkan justru itu yang mereka lakukan. Padahal kalau kita mengikuti petunjuk beliau itu sudah sempurna. Makanya Allah kabarkan kepada kita, al yawma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini telah kusempurnakan agama kalian. Dalam surat Al-Maidah ayat ketiga. Sehingga kalau kita menambah, seakan-akan kita mengatakan secara tidak langsung, agama ini belum sempurna. Sehingga perlu kita tambahkan. Maka disinilah jemaah sekalian, pentingnya kita mempelajari ilmu agama. Dan juga yang terakhir adalah pentingnya kita banyak berdoa. Kenapa jemaah sekalian? Karena kita tidak mungkin bisa ikhlas dalam beribadah, tidak mungkin juga mampu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan pertolongan Allah azza wa jalla. Bahkan secara khusus Rasulullah telah mengajarkan kepada sahabat untuk memperlindungkan diri mereka kepada Allah dari dosa syirik. Ini doa singkat jemaah sekalian harus kita hafal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa kepada para sahabat agar terhindar dari dosa syirik. Allahumma inni bika an usyrika bika syai'an a'lamuh wa astaghfiruka lima la a'lam. Singkat sekali jemaah sekalian. Sahabat saja orang yang sudah begitu hebat ibadahnya imannya, ilmunya, tapi Nabi masih ajarkan doa ini. Artinya, Nabi masih khawatir. Jangan-jangan mereka terjerumus dalam syirik. Tentu kita harus lebih takut lagi. Saya ulangi doanya jemaah kalian: Allahumma inni bika an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lam. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa mempersekutukanmu yang aku ketahui dan aku mohon ampun kepadamu yang tidak aku ketahui. Ini jemaah sekalian, kita perbanyak doa semoga Allah memberikan hidayah kepada kita untuk selalu beribadah kepadanya dengan memenuhi dua syarat yaitu ikhlas dan mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat kita. Alhamdulillah ada sedikit waktu untuk tanya jawab, saya persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang bagus sekali terkait sedekah. Kita mau bersedekah, tapi sayang hartanya. Apakah kita luruskan niat dulu atau kasih? Jawabannya adalah saat itu berikan. Justru itulah sedekah yang terbaik. Sebagaimana firman Allah, lantana birra hatta tumfiku mimma tuhibbun." Kalian tidak akan menggapai kebajikan yang sesungguhnya sampai kalian mensedekahkan apa yang kalian cintai. Harta yang kita sayangi, ya. Jadi di antara kita misal ada di antara harta kita misalkan ada dua mobil, satunya Alphard, satu Kijang. Mana yang paling kita sayang? Yang Alphard. Kalau kita infakkan yang Alphard ini, jelas lebih besar pahalanya. Dan akan menggapai kebajikan yang tertinggi. Jangan kita cari yang sudah expire. Ya. Harta yang sudah kita memang sudah merasa kurang suka. Ya. Walaupun pahalanya ada. Tetapi pahala yang tertinggi, makin kita cinta harta itu, itu yang kita berikan, makin besar pahalanya lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Kalian tidak akan menggapai kebajikan sampai kalian berinfak dari harta yang palia, yang kalian cintai. Makanya jemaah sekalian, sedekah itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, was burhanun." Sedekah itu adalah bukti. Bukti apa maksudnya? Bukti keimanan. Sebab bersedekah itu berat. Karena jiwa manusia cinta kepada harta itu sudah tabiat. Maka untuk bersedekah itu kita harus mengalahkan jiwa kita terlebih dahulu. Harus menundukkan hawa nafsu kita baru kita bisa bersedekah. Jadi tetap lakukan. Ya. Kecuali kalau kita dapati hati kita kita ingin bersedekah supaya dia memuji kita atau supaya dia berikan balasan. Nah, itu yang salah. Itu yang perlu diluruskan. Bahkan kata para ulama, sekedar minta didoakan itu nggak boleh. Kenapa? Karena itu berarti kita mengharapkan balasan. Memang betul kewajiban dia mendoakan, tapi kita nggak boleh berharap. Itu sudah kewajiban dia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, barang siapa yang mendapatkan kebaikan dari saudaranya, hendaklah dia balas kebaikan itu dengan kebaikan yang sama atau lebih baik. Tapi kalau dia nggak mampu membalas, maka cukup dia mengatakan jazakallahu khairan. Doakan semoga Allah membalasmu dengan yang lebih baik. Itu memang sudah kewajiban orang yang kita beri, tapi kita nggak boleh berharap. Makanya Allah kabarkan dalam Al-Quran, orang-orang yang bertakwa itu ketika mereka bersedekah, mereka mengatakan, Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami memberi makan kepada kalian demi wajah Allah. Kami tidak mengharapkan dari kalian balasan, tidak pula sekedar ucapan terima kasih. Jadi jamaah sekalian, nggak usah sakit hati, nggak usah kecewa kalau orang nggak terima kasih kepada kita. Kan kita nggak mengharapkan itu. Kita mengharapkan balasan dari Allah. Bahkan kita bersedekah kepada dia, kemudian dia balas dengan kejelekan, jangan kita sesali sudah bersedekah kepada dia. Sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu memiliki sepupu. Sepupu beliau ini setiap bulan beliau kasih nafkah. Terus kasih karena Abu Bakar termasuk orang kaya. Terus dia sedekah bersedekah kepada sepupunya. Sepupunya fakir, miskin. Setiap bulan dikasih, setiap saat dikasih ketika dia butuh. Ternyata sepupunya ini terlibat bersama orang-orang munafik memfitnah Aisyah. Aisyah putrinya Abu Bakar. Abu Bakar jelas marah besar. Sudah dikasih apa namanya sedekah kok malah berbuat jahat kepada keluarga saya dan masih sepupu beliau walaupun sepupu beliau ini kemudian taubat tapi Abu Bakar sudah terlanjur marah maka ketika itu Abu Bakar sempat bersumpah tidak akan memberi sedekah lagi kepadanya karena saking marahnya. Apa yang terjadi jemaah sekalian? Allah menegur Abu Bakar. Allah turunkan satu ayat dalam Al-Qur'an. Wal ya'fu wal yasfahu falyafu wal yasfahu ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum. Hendaklah memberi maaf dan berlapang dada Tidakkah Allah ingin eh, Tidakkah engkau ingin Allah mengampunimu? Jadi itu teguran kepada Abu Bakar Maafkan dia Buka dadamu, lapangkan Jangan sempit kepadanya Tetap berikan dia sedekah ini orang yang berbuat jahat kepada kita jemaah sekalian. Jadi betul-betul sedekah itu kita harapkan balasan dari Allah untuk wajah Allah. Apa maksudnya wajah Allah jemaah sekalian? Maksudnya agar kita masuk surga dan penghuni surga itu akan mendapatkan nikmat terbesar melebihi semua nikmat di surga yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Inilah nikmat yang paling indah di surga. Barangkali demikian, mungkin ada pertanyaan yang lain silahkan Baik. Parameternya param ada dua. Parameter batin dan zahir. Kalau batin orang lain nggak bisa menilai. Jangankan orang lain, malaikat pun tidak tahu. Hanya Allah yang tahu apa yang ada di hati kita. Kecuali Allah beritahukan nanti kepada para malaikat. Itu yang pertama, parameter batin. Hati kita, niat kita karena Allah atau tidak. Hanya kita yang tahu. Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Orang lain nggak bisa menilai. Nggak bisa kita katakan kepada orang lain, kamu riak Nggak bisa. Kita nggak tahu hatinya. Ya. Tapi yang kedua, parameter zahir. Semua orang bisa menilai. Karena mereka bisa lihat. Mereka melihat apakah amalan kita sudah sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW atau tidak. Tapi yang bisa menilai, bisa melihat tentu kalau dia punya ilmunya. Iya. Misalkan dia tahu cara Nabi SAW beribadah seperti ini tapi kita melakukan dalam bentuk yang lain. Maka dia pun bisa menilai. Ini caranya kurang tepat. Tidak sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW. Maka disitulah ada kewajiban antara sesama muslim untuk saling menasehati dengan lembut, dengan hikmah. Jadi kalau kita lihat saudara kita, ternyata amalannya kita sudah tahu, kita punya ilmunya, mungkin dia belum belajar, ternyata bertentangan amalannya dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Maka ingat, kita punya kewajiban untuk memberi nasihat kepadanya. Iya, barangkali demikian Pak. Wallahu alam. Silakan akhir. Assalamualaikum warahmatullahi Baik. Permasalahan muamalat artinya persoalan duniawi. Hubungan kita dengan sesama makhluk. Contohnya jual beli, ya hubungan suami istri ya atau kehidupan kita sehari-hari dalam bentuk seperti kebutuhan terhadap rumah, kendaraan, tempat tidur, itu semua disebut persoalan muamalat duniawiyah. Nah, semua persoalan itu pada dasarnya adalah mubah. Pada dasarnya adalah mubah. Iya kecuali ada dalil yang melarang. Contohnya dalam jual beli. Jual beli pada dasarnya mubah. Mau jual beli model bagaimanapun boleh. Kecuali ada bentuk jual beli yang terlarang, contohnya dengan adanya transaksi riba. Maka tidak boleh. Ya. Jadi demikian, itu dalam persoalan duniawi. Selain persoalan duniawi, maka itu persoalan ibadah. Ya contohnya seperti sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya yang kita niatkan untuk beribadah kepada Allah. Maka kita harus berusaha mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Jadi secara garis besar seperti itu. Aktivitas kita terbagi dua aktivitas ibadah dan aktivitas duniawi. Namun, aktivitas duniawi itu juga bisa menjadi ibadah. Karena apa? Karena niat. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, Innamal a'malu bin niat. Wa innamalikul imanawa. Amalan-amalan itu tergantung niat. Seseorang akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Contohnya jemaah sekalian, makan minum. Ini persoalan duniawi. Kita pergi mencari nafkah, ini persoalan duniawi. Tapi kalau kita niatkan karena Allah serta kita niatkan ini untuk membantu keluarga kita, membantu saudara kita, maka saat itu menjadi ibadah. Saat itu menjadi ibadah. Iya. Jadi sekarang tergantung persoalan apa yang dipermasalahkan di sini. Baru kita nilai itu ibadah atau persoalan duniawi. Iya, barangkali demikian. Wallahu alam. Mungkin masih ada tersisa untuk satu pertanyaan lagi. Kalau ada silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana pernah baca hadisnya, tetapi belum tahu hadis itu sahih atau tidak. Ini perlu kita teliti lagi. Wallahu alam. Saya belum bisa menjawab. Perlu diteliti lagi hadisnya sahih atau tidak. Karena kalau kita membaca hadis sebelum kita amalkan itu yang harus kita pastikan terlebih dahulu. Hadisnya sahih atau tidak. Iya. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja maka siapkan tempat duduknya di neraka. Jadi kita harus hati-hati kita membaca satu hadis, menerima satu hadis, kita harus pastikan dulu hadis itu sahih atau tidak. Beda dengan ayat Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an kita nggak perlu cek lagi ini ayat benar atau tidak. Iya, insya Allah sudah pasti benar. Sahih itu ayat Al-Qur'an. Tapi kalau hadis kita perlu cek lagi sahih atau tidak. Adapun hadis yang ditanyakan saya belum tahu, insyaallah taala nanti saya coba melihat keterangan-keterangan para ulama ahli hadis.